lu cuma berdua sama gua ya mana siapa nggak ada bertiga orang tua udah nggak ada lu mikir lah men nah, emang pikiran kelihatan apa saya juga mikir aja bang lu biar tahu diri lu kan ini saya lagi nggak jongkok ini juga diri kalau di jalan pendiri <laughs> kalau diomelin sama yang tuaan bisa banget balik-balikin ya kalau nggak dibalik saya takut diangus lagi perasaan lu mepes peda bukan lah ya. abang nggak usah ngomong balik-balikin abang siapa yang balik-balikin belum jawab bukan maksud gua lu kan adalah saudara dari gua yang mudaan lu kerja dong lu bukannya bocah lagi nen kerja apa yang di, apa yang dikerjain kan ah, pokoknya makan tidur mandi semua sudah kerjain oh makan lo kerjain juga mandi lo kerjain ya iya makan kalau nggak nasinya lo mendapat dari mana ya soal nasi mah bang itu makin dibacain lah gua emang bacain nasi emang ada suratnya iya nggak usah pakai ngomong sama nasi oh kalau gua ngomong nasi nyautin Ya yang nasi itu kalau urusan persoalan kerjaan jangan ke nasi nasi. Oh jangan pakai nyebut-nyebut soal makan. Iya dong nih bukan begitu nan gimana kita hidup cuma berdua di rumah ini gue juga ngeliat kebun pohonan udah habis yang dijual yang digadein sama orang tambah pusing kepala gua nih ya kan itu jadi bang bukan keperluan abang-abang juga sama kita kalau berdua ya tapi bikin lama bikin habis kagak ada nambahnya ya kalau abang rasa pusing mikirin barang yang udah digade ya apa? abang duit ada lo duit abang jangan takut sama duit oh lo punya nah jadi duit dari mana itu lo kata jangan takut sama duit iya sama duit jangan takut nah, kalau mau ular boleh takut <laughs> gue kira kali jangan takut sama duit lo punya kalau gitu jangan takut sama duit ya emang duit mah kadang gigit. ya makanya saya mesen jangan takut sama duit lo diam-diam di rumah dah kalau begitu jangan nangis Nanti kalau digeblokin orang. <laughs> ya ah, awan sing ditaruhan mah. Dan sudah gede pake dipesen diam-diam. Bukannya ini maksud gua gua mau pergi dari rumah ini. Gua mau ke kota. Mau kemana? Mau ke kota Jakarta. Gua ilah, ilah. Caranya sergap banget mau ke kota, mau ke Jakarta, kayaknya ada perminya, ada sejarahnya aja di Jakarta gua biar nggak punya sanak perni di Jakarta tapi temen gua pulang dari Jakarta iya iya udah bisa naik motor <laughs> Bukan awal ngomongnya ya nyebutnya aja agak bisa apaan ada juga bang orang lain mah bukan motor oh iya itu kedek kedek kedek yang tambah ditabuin itu yang berbunyi begitu itulah yang dipanggil motor iya gituan inilah repot banget mana bisa nyapa ke Jakarta nyebutnya aja gue belum bisa motor soalnya di Jakarta nih siapa tahu gua dapat kuliah gede pulang gua naik gituan nanti bahasanya juga lara nama kita dia itu temen gue yang baru pulang oh jadi abang rasa sirian bukan kesirian harus kita zaman kemajuan harus bestiar dong jadi nggak teman abang nih pulang dari Jakarta arti ngomongnya juga udah lain nah itu sama orang ini kampung nah begitu dia ngomong rupanya abang denger nih ya gue denger karena dia ngomongnya bindeng kali bukan bindeng ngomongnya nggak pakai belu oh aja mah bang di sini mah gampang bukan nggak ngomong begitu dia ngomong gimana ngomongnya eh anak anak kenapa ente Iya. ya <laughs> aduh saya juga bang kalau ketemu sama si Ana malah saya panggil si Ana malah saya panggil si Maun bukannya ketemu sama yang nama Luciana ini masalah apa aja nih romansa pantarannya sama manggilnya Ana ente oh anak ente ya eh, ente ente mau pergi kemana anak tuh ah udah temen nggak ngerti deh bangga Memang kanya itu lagi ngomongnya elo elo dia kata kalau ente nak mau pergi kemana yeah. nak mau ke sana dia kata gini kalau kalau ke sana apa tuh kalau kita mau ke sana, Oh, oh, ya, ya ilah dibantu dikit doang. anak kalem. Ya, taunya bahasa kampungan juga ilmu kalem kalem aja bang oh ya, ayah lu tuh bukannya pergi ke kota malah pergi mudik ngomongnya ya ilah pergi kemana-mana juga emang dasar rezeki lagi orang ada uh eh, itu namanya udah asal itu ya bang As, kalau asal pakai orang Eh, emang ke Jakarta eh, ke Jakarta lah kita bingung banget rasanya ini iya. yang beletak belum orang kudanya uh, biar man mah yang udah takbir nyorak kudanya ya, eh, itu mah zaman dulu iya namanya lah itu bang hmm. kalau kita memang udah di kampungan ya begitu aja udah gua mau pergi ke Jakarta nih bungkusin gua nasi nah, nasinya masih ada lalu enak yang mana punya nasi di rumah nggak ada nasi ya benar banget masak 2 liter tapi kalau di rumah nggak ada nasi kan nasi siapa kayak bungkus gua mau ke Jakarta mana gara-gara abang mau kecil kata jadi bonggol orang jadi bonggol orang apa yang kok nanti orang tak keduk saya bungkus aja ya ilah minjam <laughs> ada juga bang yang minjem mah umpamanya minyak tanah ataupun pakaian enak hati minjem lah lu nyanyi apa ngomong bukan kan heran sama bang nanti mah gak pantas minjem bang duit pantas tuh oh nggak pantas minjem nanti kalau begitu enggak lah kalau gitu lu diam diam di rumah ya jadi lagi ya ada bang lu rawatin tuh ya tuh sampai no bawa hilang sampai kita sampai orang <laughs> dia sekuling angon angon aja kali aja diupain ya bang kita gitu. ya lu bawa ya ya kan lagi lu mau diam diam di rumah lagi ada yang mulu hmm kata-kata ini dia orang orang orang Jakarta orang kota ini heran ya. lihat lihat abang kita nih mukanya tapi juga pakai Indonesia bisa orang pada geli nih orang orang mau banyak kumal amat katanya belum rapi muka udah di bawah intisan kalau nggak bakal rumah bagaimana obrolan kita namanya orang rumah tangga bukannya mandi maksudnya namanya kita orang rumah tangga nih caranya kan kita punya anak salah satu ngobrol-ngobrol apa ada romanya kalau udah ada duit yang ada yang agak nggak dicari yang ada aja diambur ambur sama duit capek nyari bang emang semuanya kalau perempuan mah sifatnya tuh sifat kekurangan aja iya dong emang kebanyakan kalau tetangga beli radio sirik tetangga punya TV laporan sama laki itu jangan suka begitu kalau benar-benar perempuan rumah tangga kudu memunyakan kesabaran kali-kali aja kalau kita sabar laki kita ada miliknya Tuh, begitu gue mah. Kali sabar ada miliknya juga kalau abang nyari. Kapan abang ini? Saya lihat lebih masih di rumah aja. Ya emang gara-gara lo juga emang miliknya kagak lo. Kalau kita dua sama laki pakai saya dikatakan gak ada miliknya. Saya mah heran banget sama abang. Betulannya udah bosen banget dah punya bini lo. lah bosen kak. Aduh, gue ngajuk amat ah punya bini lo ah. Kapan saya emang gimana di rumah kapan tuh juga namanya dagang juga jadi cinta, oh, namanya ngutang-ngutangin pakaian sama aja kan nih gua kasih tahu aja lu nih ya lu enggak rasanya sama gua tidur ya rasanya sama lu udah kagak anget ngapa ya ilah baru sekarang udah punya anak pakai tidur udah anget Aduh, ya kan punya bini sama juga deketin bangke gua lah enggak udah tua kali abang ada cita-citanya yang lain lagi kali ya bang Lalu lu mikin tua ya romanya makin kisut Mungkin tua romanya lu mah kagak gaya lu tuh lu lihat negara sekarang mungkin tua mungkin berupa-rupa pemandangan bisa tuh lu tular tuh kudunya kalau bisa tuh oh negara berupa-rupa warnanya ya saya butuh begitu juga ini lihat pandangan bangunan di mana-mana kan pedal negara ini udah sudah tua Berubah ya ya tapi kena dibangun dan dihias iya rapihnya bagusnya apa salahnya lu biarpun lu tua tapi lu hias tuh oh, kali-kali aja gua sama lu balik demen saya mah bang seharian seharian lagi ngayeng tinggal kampung namanya orang nyari duit bantu abang usaha sekali-kali kita kagak dandan abang pakai dolar sama saya dah besok mah sama diem aja di rumah dah sama ngerias kawak saya supaya bangun waktu jadi janda sama lu dandanan lu Rumahnya apa kayak bintang film lu? Orang gue mikirin apa-apa dandan mulu. Gua pengen naksir sih sama lu waktu jadi janda. Iya kan bang gitu. Sifatnya, rambutnya, hmm. dandanannya, modelnya. Eh, kita bakal bini rumahnya kayak kucing kecebur. <laughs> kagak sempet sama dandan. Sempet pengennya usahanya nyari duit. Nih, perempuan yang keliru yang begini nih. Kok keliru? Mangga tuh kalau masih janda dandanannya seperti bintang film apa salahnya kalau udah punya laki dandanan seperti bidadari tuh jadi awak nah laki nanti nggak demen orang mulu iya, anak bisa mula sama dandanan Iya deh bang, nanti sekali-sekali saya dandan dan saya bedak udah ada sediaan ya. Cuman muka saya ini udah tuaan apa bisa bagus lagi cara biasa. Waktu saya muda apa? Nih si anak gua kasih tahu lu. Ngapa? Si anane jangan suka sering-sering diomelin. Lah. Nih, kalau ngajar anak harus hati-hati. Tuh ya, apalagi ngajar anak pakai dipukul. Hmm. Apalagi ngajar anak pakai ditampar, digentak, itu jangan. Kalau ngajar bagaimana kan wujudnya tuh kalau bilangin anak? Kalau ngajar anak digentak atau dipukul, tetangga nggak tahu jadi tahu oh begitu nanti kenyataannya anak itu kalau diperintah kalau belum dipukul belum pergi oh begitu caranya bang maka kalau ngajar anak udah lemah lembut dari baik nanti bok-bok ada tetamu mudah tibang kita kata push ke sana buru-buru dia takut sama kita oh kalau udah belajarinnya bagus mah dipelototin aja tuh pengerti. nah itu iya dah kalau begitu mah nah dia siapa Ono oh, di dapur. Panggil. Anak. apa Bu? Mari, lu. Bah. Bah. Lalu, jam berapa masuk sekolah? Belum, Bah. Ini baru mau pergi. Bah, masa nyang ngomel mulu, Bah, sama anak tiap hari, Bah. Oh, nyalu lu ngomel. Iya, Bah. Nyalu lu mah ngomel anggap aja kaleng kaleng rombeng. Nyama nggak sayang kali, Bah, sama anak, Bah. Kali juga lu mau bapak lu benerannya sama gua, bapak lu. Iya, kalau ibu? Ibu itu malu. <laughs> Ya kok ngomel mulu? Malu emang pikirannya kurang, kan itu orang otaknya rengat. <laughs> Bisa banget mau ngatain otak saya rengat. Jangan nurunin neng kayak malu neng. <laughs> Emang apa bang? Miliknya kagak. Duh, ilah. Milik kagak kalau kagak dicari, gue dicari mana ada milik. Bapak lu tuh, turunin tuh yang tukang tidur siang gua bukan main nyeselnya dia kawin sama lu gua kalau nggak dipelet sama lu kagak jadi kunyuk temen temenanan pakai melet-melet kan abang yang lagi saya dagang lagi orang pakaian yang abang udah ngikut ke rumah saya ya ilah nanya-nanyain aja gua gua ilah gua kata kagak demen kagak demen gua ilah gua dibeliin segala rokok lah Keripik lah. Jangan yang dengerin aneh, nggak palu. Emang ibu yang ngebeli-beliin makanan, Bu? Nih, nah Aziz banget beliin dia orang beliin makanan bakal gue sendiri. Nih, nyalu sebetulnya perawan tua tadinya. Nah, perawan tua gue ngasih bener emang iya. <laughs> kagak laku orang anak-anak muda udah kagak laku. Jadi lakunya sama apa? Iya, laku sama gue mah lagi kebenaran aja laku sama gua. Bisa <laughs> aja, Aduh. Jam berapa mau sekolah? Sekarang, Pak. Kemarin gue lihat hari Minggu nggak sekolah lo. Ya hari Minggu mah semuanya juga pere, Pak. Eh, lu pengen bodoh sekolah pakai pere? Ya bukannya pengen bodoh. Encoder by cakarmedia.com. Bah, miliknya kagak. Duh, ilah. Milik kagak kalau kagak dicari, kagak dicari mah ada milik. Bapak lu tuh, turunin minta yang tukang tidur siang gua bukan main nyeselnya dia kawin sama lu gua kalau nggak dipelet sama lu kagak jadi kunyuk najis anang pakai melet-melet kan abangnya lagi saya dagang magen orang pakaian yang abang udah ngikut ke rumah saya ya, ilah nanya-nanyain aja gua gua ilah gua kata kagak demen kagak demen gua ilah gua dibeliin segala rokok lah pipik lah. Yang jangan dengerin aneh, nggak palu. Emang ibu yang ngebeli-beliin makanan, Bu? Ya, nah, najis beliin dia, orang beliin makanan bakal gue sendiri. Nih, nyalu sebetulnya perawan tua tadinya. Nah, perawan tua gue ngaku, bener emang iya. <laughs> kagak laku orang anak-anak muda udah kagak laku. Jadi lakunya sama apa? Iya, laku sama gue mah lagi kebeneran aja laku sama gue. Aduh. Nah, Jam berapa mau sekolah? Sekarang, Pak. Kemarin gue lihat hari Minggu nggak sekolah lo. Ya hari Minggu mah semuanya juga pere, Bang. Eh, lu pengen bodoh sekolah pakai pere? Ya bukannya pengen bodoh. Itu kok. Abisnya gurunya kagak ngajar kalau hari Minggu. Maksud gue sekolah aja hari Minggu supaya cepat-cepat pinter. Siapa yang ngajar hari Minggu? Baba lu, anak udah keder. Ketahuan hari Minggu kan tuh namanya hari besar, hari pere mana anak di sekolah juga nanti pinter kagak mari-marinya anaknya tak ketubruk kamu mobil iya gue lihat konten lu dikit amat kemarin gue lihat kok dikit emang Konten berapa itu ratus bah hah, jajan aja lu nggak nggak cukup 50 besok lu sama jajan jangan dibanyakin kalau begitu emang kenapa bah habis olok duit kepinterannya nggak ada hasilnya Abah mah begitu sih orang tuntun 100 kagak boleh emang paling gede bah tuntun 100 mah Enggak, besok minta ditambahin lagi 50 lagi, gue yang nyuruh kata gitu Enggak, emang gak mau ah Eh, anak kan guru itu kawan gua Masa bah? Oh punten perlu ditambahin ya bagaimana guru aja Enggak, berapa duit tanya 50 tuh berapa duit tanya Iya bah ah. Apa mah begitu sih punten 100 kagak boleh. Makanya juga sama pelajaran kudu bener-bener ya. Jangan banyak main, jangan banyak melamun kalau waktu sekolah. Perhatikan iya, apa segala nasihat guru. Perhatikan apa segala petunjuk-petunjuk. Iya. Ah. dan kayak gue mah <laughs> emang buta anuan, buta huruf. Abah kagak sekolah ya, Bah? Sekolahan mah dulu kagak. Oh dulu nggak ada sekolahan emang? Ada sih ada kebakar. Kebakar. <laughs> nyaluk mana nyaluk? Ada di belakang. Waduh. Panggil. Nyak. Apa? Dipanggil sama abang. Apa barang? Sekarang lu ke pasar. Iya emang ini lagi semuanya tanggung ini lagi udah nggak punya di rumah. Mulan yang sedep. kayak lu punya mau. Aku oh, sama sukaan saya sayur masak asem aja yang udah enak tuh gue mau bingung lu sama olah-olahan nggak kenal aduh aduh sayur masak asam doang yang saya tahu di kebisaan lu goreng jengkol emang itu aduh pecak oncom kapan sukaan abang itu pecak oncom nih duit lu bawa nih lu belanja gue makan enak nih tanya tuh berapa duit sedenci sekilonya deh Dencis mah bang bukan cara kilo, cara kaleng. Cara kaleng? Lah, pakai kalengan. Lu beli nih, ini duit bawa seribu. Lah, seribu? Kok oh, sedikit bang? Dencis dua kaleng lu beli. Beras barang 15 liter mah. Lah, duit seribu, dencis dua kaleng, beras 15 liter. Kan sekarang kan beras udah mahal bang. Alah, lu sih. Sama lu kalinya mahal-mahalin. Iya lah bukan yang mahal-mahalin, mahal, buktinya doang di tokonya. Nah di toko nggak kata apa-apa orang yang baru pulang dari pasar aja, anu lah mahal, sayuran lah mahal, beras lah mahal. Nah, iya toko mau nggak kata apa-apa, tapi orang yang dagang. Lah mahal kayak apa diem aja ngapa jangan dikata mahal, kok jadi nulan toko. Ya lah oh. ini bunyi orang di pasar ya. Hati-hati anak, ke pasar mah nyalo. Iya bang. Nyalo mah orang kagak kenal mobil. Dah ilah, mereka kata kenal mobil. Emangnya apa gimana? <laughs> Lu kan orang desa betulannya. Iya emang sama orang desa saya ngaku baik. Gua selembang nanti kelindes mobil lo. Kapan saya punya mata bang? Iya. Kalau nyebrang hati-hati anak. Ya iya bang. Kalau jalan di jalan besar jangan nengah minggir. Iya anak takut ketubruk mobil. Biarin ya lu mah. Gue pesen jangan jalan minggir aja biarin dia nengah. Nah, nanti ibu ketubruk bang. Supir lihat kapan jauh-jauh juga. Kalau saya di tengah? Iya. Nanti nggak duduk? Jadi, jadi lindes. Mampus jadi saya. <laughs> Ya, kali aja gue bisa ganti bini. oh, ya gue tunggu. Abang mau nyumpain saya dong buru-buru mampus. Ayo eh, dah, belanja ke pasar lagi. Abang tunggu rumah, Bang. Ya. Aduh, <laughs> punya anak perawan belum juga laku. <laughs> Aduh, saya mendoain anak saya supaya miliknya gede, dapat laki, nyum gajinya gede kali aja bisa nolong orang tua karena ya saya sedikit-sedikit ya namanya lumayan lah ya ya ya lah tahu apa benar nah ini tidak ada lain hawenya tapi judi nggak ketahan nah di Jakarta hawinya aja udah berubah nggak seperti kita di kampeng <laughs> kalau saya pulang mudik saya bilang kampeng orang itu bingung <laughs> mau nggak mau dia nggak ngerti deh tapi selama saya di Jakarta sekarang saya nah, uang udah banyak udah banyak nah pakaian ini udah bukan main deh ini dari dalam pakaian blue jean ini pakaian kita bisa ngerolok-ngerolok begini kan nggak bisa aja nih tapi saya biar bagaimana kalau nggak jadi janjian saya yang dulu hmm, saya rasanya pulang pues lu kenapa itu dia? saya punya cobaan anaknya si boker eh <laughs> kalau di waktu saya diurik saya bilang bokir tapi ini berhubung saya Jakarta eh, boker <laughs> ini Jakarta itu lemes <laughs> kalau orang mudik bilang lemes katanya kita sama Jakarta ya, lemes lemes sukaan saya namanya si aneh anak saya jalan-jalan nih ke rumahnya nih supaya boker tuh agak kaget kagum deh melihatnya saya ya nggak sangka kita anak unik begini eh ya eh, gesper kita aja yang udah biasanya tiga meter kita pakai di pinggang <laughs> aneh aneh nggak sangke nih nih lihat nih Teh Nasir <laughs> kembali dari Jakarta ke rumahnya boker ah jalan-jalan lah tiga gabus barang seperapat mah tadi suruh abang suruh beli bensin hah abah lu tuh guys tuh gabus kering jengkol beli jengkol mah jengkol pokoknya belanjaan apa juga yang bawang beli barang on mah kan sekarang mah belanjaan kan cara on on aja jadi nanti seminggu sekali baru belanja begitu nah iya lu mau beli buku lu kata nan gimana tokonya iya, buku anak udah habis tokonya ada mana sih buku oh belah sana nah ayo berapa sana tuh tidak iya. lah aneh <laughs> ada ya mau ke pasar lagi mau ini mau nganter si anak beli buku ah romanya rapi banget nih ya nya ah siapa mono lah ya, nggak katanya aja oh bang Anen oh kenal <laughs> ini kan yang namanya bang Anen nih iya nih uh, eh, Po Mariam Ah oh, bukan, nama saya sama Ana bukan Mariam. Oh, tadi orang manggil Mariam siapa? Bukan bukan dia yang dipanggil Mariam. lah orang banyak malah manggil siapa tuh lah anak saya namanya si Ana. Oh, Pak Ana. Iya. iya. <laughs> Terima kasih ya. Oh banyak bener belanjaannya nih. Ya banyak juga sih. Berat berat. Iya. Aduh. <laughs> Kok sih kalau saya rasem sukaan ini sukaan maknya anak <laughs> lagi makan kalau di kampung memang sayur asem nggak beli daun medenya daun mede iya buat apaan daun mede eh paling enak tuh daun mede pakai daun paya oh enak ya iya daun medenya sepet daun payanya daun sih. payanya pahit tapi begitu dia kawin kita yang mat <laughs> bisa aja bang orang kate ini abang mau kemana bang? Ya kita sih ya maklum di rumah yang diri-diri ini sih lagi iseng-iseng aja. Oh lagi jalan-jalan ya? Maksudnya sih menonton film. Nonton film kemana bang? Ah di gedung film kita lihat lah belum buka. Belum buka? Iya katanya bukanya bentar jam tujuh sore. Oh ini mah masih siang udah pergi aja. Tapi ya, jalan kita mau <laughs> nungguin dari jam 9 pagi sampai jam 7. Nonton angguran yuk. Nonton? Hah? Abis saya lagi belanja dulu sih. Ya, belanjanya. Nah, ibunya aja bawa. Bukan, sebabnya ini belanja. Bawa-bawanya ada di rumah ini nungguin nanti. Ya udah berapa kali masak ayam sih, belum pulang. Kopi gulanya emang kita lagi belanja ini. Ini belanja kayak orang mau warung. Emang seminggu sekali biasanya belanja. Sekarang beli jengkol. Sukaan bapaknya si anak. <laughs> sekarang masih punya bapak deh punya bang aduh segala doyan jengkol ya doyan kok abang ini mau nonton nggak ngajak dininya bang encoder by cakarmedia.com bentar jam 7 sore oh ini mah masih siang udah pergi aja Tapi jangan kita mau <laughs> nungguin dari jam 9 pagi jam 7 nonton angguran yuk nonton Hah? Abis saya lagi belanja dulu sih. Ya enggak nyanya. Nah, ibunya aja bawa. Bukan sebabnya ini belanja, babanya ada di rumah ini nungguin nanti. Ya udah berapa kali masak ayam sih belum pulang kopi gulanya emang kita lagi belanja ini. Ini belanja kayak orang mau warung. Emang seminggu sekali biasanya belanja. Sekarang beli jengkol. Sukaan bapaknya si Ana. <laughs> Emang masih punya bapak deh punya bang aduh segala doyan jengkol ya doyan kok abang ini mau nonton nggak ngajak bininya bang ah abang mau nonton nggak ngajak bininya <laughs> aduh kok nanyain bininya lah emang belum punya bini abang sih pokoknya masih <laughs> ting ting apa sih ting ting perjaka asli Oh bilang aja perjaka asli jangan bilang ting ting. Pokoknya masih harus sini ya bang si. Oh masih bujangan. Karena uh, pasar sama orang tuanya sama nyanya. Iya. Nah, kita bukan. Kalau lihat dong orang-orang boncengin motor sama lakinya. Oh anak sih masih perawan belum punya laki bang. Eh, bisa aja. Eh betul bang. Enggak abang aku perjaka aja ngaku antas perawan. Katanya apa? Nya saya kalau nggak percaya. Hah? Abang nggak percaya? Katanya nya saya. Bener nih, uh, mak. Apa? Belum punya, belum punya lagi. Nah, kelihatannya gue kan masih klimis banget, masih licin. Ya makanya <laughs> kita terakhir punya lagi cara caranya klimis. Deh, klimis sama dandanannya, sedang mamprotnya kalau dia dong nih orang belum punya bini rumahnya kecil. Enggak enggak iya kalau gitu mah agak dekil tong kelihatannya lu lepantes segitu mah. Ya tapi iya, kalau kalau ibu bilang cakep juga. Uh-uh. Orang udah tua, <laughs> udah hilang perasaan kali. Ya kan zaman sekarang mah bisa muda bisa tua emang urusan pakaian juga kan kelir-kelirnya yang lain-lain. Nih ngomong-ngomong bener masih masih gadis. Iya nggak benar bang. Ah nanti udah terima lamaran lagi. Oh, belum, siapa yang nerima? Belum kan Nyanya? Ah, ah sebelumnya masih sekolah lagi dia belum. Nah, ya, suka ya, kalau malam gitu ya. Kali ada yang datang ngancung, Kalau siang kayak gitu lah belum pernah, Tong. Ya, saya sebenarnya sih bukan katanya ini mau kawin sih dari dulu dan niat. Ah, ah. Cuman saya kalau ingat hidupnya saya, ah, ah. mana orang susah, Jangan pula orang berarti Banda. Iya. Emak bapak juga udah nggak ada sih, Ma. Ah, kelihatannya masa iya sih tentang orang susah itu begitu mewah pakaiannya. Ya, pakaian. Kita nggak percaya dia orang susah ya, Nya? Iya. Ya, pakaian kan mudah dibeli. Emang orang tuanya kemana? Ya, kalau saya ceritain orang tua saya, saya bisa sedih dah. Eh? Saya dari masih kecil ditinggal orang tua. Pokoknya orang-orang mah apa di sekolahin sama orang tuanya saya mau boro-boro sampai di sekolahin orang kata <laughs> kalau ingat orang tua saya kok nangis bang bukan saya mah kalau nyebut-nyebut orang tua saya sedih saya mah Jangan nangis, bang. begitu, Tong. Kalau ngomong, ngomong aja cara biasa. Tapi kalau disitu narik diri jadi Ya kayak ibu aja udah ya, kesiang jadinya tong. Begini bu, tema ini bisa maksud. Bagaimana? Ya rencana dan perasaan, pikiran, angen-angen pengen kita perkenalan sama anaknya ibu. Ah, soal perkenalan nggak apa-apa ini lagi ketemu di jalan sama sono kemari jauh nggak apa-apa. Pokoknya kenal sama si Ana nih, di gini buktinya nih ibunya, ya. Hah? Ya, Ana lihat dia nangis, hati Ana jadi kasihan ya. Iya, itu dia di rumah saya rupanya tapi udah nilainya bagus. Nah, benar apa ini iya sih orang kagak punya itu? Ajak aja nya ke rumah kita nya. Iya lah kalau gitu nah. Tong? Iya, iya Bu. Ngobrol gini ngomong-ngomong di jalan mah nggak pantas kelihatannya. Bilek-bilek namanya ibu punya rumah ini si Anna. Iya, Bang. Rumahnya di mana, Bu? Lah, deket no, sebelah sana. Ya takut ntar ya ada ngikut aja ke rumah ibu. Iya. Karena ada sukaannya. Belum bang, saya belum punya sukaan. Ntar bapaknya cemburuan lagi. Masa iya bapak saya cemburuan sama anak? Kali anaknya cakep, bapaknya demen. Nah, enggak bang, Pokoknya di rumah aja dah mau ngobrol apa ngobrol apa kalau di rumah anak kita jadi ya udah nggak yang ganggu maklum gue di jalanan sama kita masih huplak aja ngobrol orang keluar liwat liwat malu. Ya kalau kira-kira enggak ada halangannya sih saya juga mau juga. Ongko ini udah siang begini ibu belum masak lagi rumah begini dah saya nggak bisa langsung ke sana sini sekarang sih ya gampang deh emang pokoknya, kenapa bang pokoknya lain hari deh kira-kira hari apa ada di rumahnya Kasih eh, tiap hari juga saya pulang sekolah ada di rumah oh sekolah juga sekolah jam berapa masuknya jam 12 ah sampai sore dong iya jam 3 baru ada di rumah nah gitu deh nanti jam 5 deh abang datang deh Jangan lupa ya bang. Hari apa kira-kira? Hari Minggu dah bang. Oh Minggu dong gak sekolah. Ya hari apa aja dah abang maunya. Nah kalau hari Minggu pagi-pagi deh. Iya dah. Kalau kita kalau bisa kita terus uji kemana ke pelesiran? Iya bang. Pokoknya asal udah nyanyi tepat begitu maka namanya kita bersediaan lagi di rumah lagi si anak yang gak bisa kemana-mana nunggu namanya ini udah janji pasti begini mah. Ya ini ya, udah kenal deh ya uh -uh. saya juga ada janji hari minggu buat saya datang ke tempatnya ibu uh -uh. ini ngomong-ngomong nah nih buat ongkos nih ya iya kok kayak ngasih duit bang ya buat ongkos aja nah, ya, aku nggak punya duit kok itu duit gue do, do, do, do merah-merah banget iya ya. ya saya sih bukan bukan sih sok kaya iya ya keadaan tuh biarpun kita sembunyi